Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbarokah ini Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa kembali berkumpul untuk mempelajari dan mengkaji kandungan-kandungan dan tafsir dari ayat ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita di malam hari ini termasuk dalam bagian amal soleh yang kita kerjakan yang mendapatkan pahala yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Khanifidina azani Allah wa iyakum pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah telah kita baca tuntas tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala terkait dengan suratul Fatihah. Maka seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan, metode kita dalam kajian tafsir kali ini dibuka dengan tafsir surat Al-Fatihah, kemudian kita masuk pada tafsir juz amma. Nah, maka insya Allah Taala di malam hari ini <clears throat> kita masuk pada tafsir juz amma dimulai dari surat An-Naba. Ya, surat amma yatasaalun. Kalau di kitab Antum halaman 906. Kitabnya Pak Mu sama dengan kitab mana? 906 di kitabnya Pak Mu. Ya, tafsir surat Amma. Juz Amma. Ya, dimulai dari surat Amma atau disebut dengan surat An-Naba. Surat ini Ikhwan Ibn Azani Allah wa Iyakum disebut dengan nama surah atau surat An-Naba yang artinya berita. Dinamakan dengan surat An-Naba dikarenakan isi dari surat ini menceritakan tentang berita adanya kebangkitan nanti di yaumul kiamah yang diragukan oleh orang-orang musyrik. Ya, jadi kaum musyrikin mereka meragukan adanya hari kebangkitan. Kaum musyrikin meragukan bahwasanya kelak di yaumul kiamah Allah akan membangkitkan <clears throat> umat manusia bangsa jin Bahkan makhluk-makhluk yang lain juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dan diberikan pahala sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ketika mereka ragu akan kebenaran berita ini, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam surat An-Naba yang fungsinya menjelaskan kepada mereka dan berusaha meyakinkan kepada mereka bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Bukan cerita atau dongeng-dongeng fiktif, namun itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan terjadi. Ini nama surat An-Naba. Surat ini juga disebut oleh para ulama dengan surat Amma dipanggil dengan nama surat Amma karena memang awal ayatnya diawali dengan kalimat Amma yatasaalun. Amma itu artinya tentang apa? Nah, ya sama kayak seperti surat yang lain kita sebut dengan surat Kulhu. Ya. Apa surat Kulhu? Al-Ikhlas Kulhu Wallahu Ahad. Kenapa dipanggil dengan surat Kulhu? Karena permulaan suratnya kalimatnya adalah kul huwallahu ahad. Begitu pula surat ini juga disebut oleh para ulama dengan surat Amma. Ya, surat Amma yang juznya, juz yang ke-30 disebut dengan juz Amma. Nah, jadi kalau antum hafal juz 30, Masya Allah, Alhamdulillah. Hafal juz ke-30. Setidaknya itu langkah awal untuk menghafalkan 30 juz. Nah, hakada ikhani azani Allahu wa iyyakum. Surat ini <clears throat> disebutkan apa namanya beberapa hadis yang berbicara tentang keutamaan keutamaan yang terkandung atau keutamaan yang dimiliki oleh surat An-Naba. Hanya saja semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat An-Naba atau surat Amma tidak ada yang sahih. Ya, jadi kalau antum dengar ada apa namanya hadis tentang keutamaan membaca surat Amma mendapatkan demikian demikian demikian ya fadilah membaca surat Amma dapat demikian demikian demikian memang ada hadis-hadis tersebut namun hadisnya tidak ada yang sahih bisa dipahami nah hakada ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum sekarang kita baca tafsir dari surat Amma. Kata As-Sa'di rahimahullahu taala, tafsir surat Amma. Tafsir surat Amma wahia makkiyatun. Surat Amma atau surat An-Naba termasuk kategori surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah? Sudah kita jelaskan di penjelasan tafsir surat Al-Fatihah. Andi, apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum hijrah. Bukan surat yang diturunkan di Mekah. Hah? Termasuk juga? Nah, terus yang benar yang mana? Diturunkan sebelum hijrah atau diturunkan di kota Mekah? Sebelum hijrah. Tempatnya harus di Mekah. Enggak mesti. Yakin. Yakin apa enggak? Yakin. Eh, yakin apa enggak? Ya benar. Salah berdiri loh. Nah, harus yakin. Ya. Karena ilmu itu dibangun di atas keyakinan. Ya, ilmu itu dibangun di atas keyakinan. Jangan ragu. Kalau benar, katakan benar dengan penuh keyakinan. Walaupun digertak, jangan takut dengan gertakan. Ya, dia. Saya nggak gigit, insya Allah. Ya. Nah, Makiyah, surat Makiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi tidak melihat tempat diturunkannya surat tadi, tapi dilihat waktu diturunkan surat tersebut. Kalau diturunkan sebelum hijrah, maka disebut dengan Makiyah. Yang turun sesudah hijrah disebut dengan Madaniyah. Nah, termasuk surat Amma atau surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, amma yatasaalun. Tentang apa mereka kaum musyrikin saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim yaitu tentang berita yang besar alladhi hum fihi mukhtalifun berita besar yang mereka perselisihkan kebenarannya ya kalla sayalamun kata Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak kalimat kalla yang ada di dalam Al-Qur'an itu disebutkan nisanifidina azani Allah wa iyyakum untuk menyanggah ya untuk mengoreksi pernyataan sebelum lafat kalla. Seperti dalam ayat ini atau surat ini Allah menyebutkan amma yatasaalun tentang apa mereka kaum musyrikin saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan kebenarannya. Semua pendapat yang ada di kalangan kaum musyrikin ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, yang nanti akan kita sampaikan. Ada yang berpendapat C. Semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kela sekali-kali tidak. Tidak seperti yang mereka duga, tidak seperti yang mereka sangka. Semuanya salah. saya alamun, sekali-kali tidak. Kelak di hari kiamat pasti mereka akan mengetahui kebenarannya. Thumma kalla alamun. Kemudian Allah mengulangi lagi, sekali-kali tidak. Tidak seperti yang mereka bayangkan. Tidak seperti yang mereka duga. Kelak di hari kiamat, mereka sendiri yang akan mengetahui kebenaran adanya hari kebangkitan. Nah, ini ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca terlebih dahulu keterangan dari As-Sa'di rahimahullahu taala tentang lima ayat ini yang insya Allah Taala akan kita berikan kesimpulan sesudah membaca keterangan As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, Ay, an ayyi syai'in yatasaalul mukadzibuna bi ayatillah." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma yatasaalun" maknanya adalah tentang apa para pendusta yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertanya-tanya di antara mereka. Tsumma bayyana ma yatasaaluna an. Kemudian Allah menerangkan apa yang mereka perbincangkan di kalangan para pendusta. Faqala Allah berfirman, "Anin naba'il 'adzim alladhi hum fihi mukhtalifun." Yaitu tentang berita yang besar berita tentang kebangkitan. Alladhihum hum fihi mukhtalifun. Yang mereka berselisih paham, berbeda pendapat. Ya. Dalam menyikapi berita yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'ruf ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika pertama kali berdakwah secara terang-terangan Beliau mengundang semua Quraisy dengan bani-bani yang tergabung dalam suku Quraisy ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum disatukan diundang dan tentunya orang-orang Quraisy mendapatkan undangan dari Nabi alaihi salatu wassalam mereka datang dengan suka hati karena yang mengundang adalah al-amin orang yang terpercaya di kalangan mereka Nabi alaihi salatu wassalam naik di atas bukit Safa dan memberitakan kepada mereka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ya Quraisy wahai suku Quraisy kalau seandainya saya beritakan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada pasukan musuh yang siap menyerang dan menyergap kalian apakah kalian percaya dengan beritaku mereka menjawab bala Ya, kami percaya. Wa antal amin. Jelas kami percaya. Engkau adalah al-amin. Orang yang terpercaya. Yang jujur di kalangan kami, kata mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Angkidu anfusakum minan nar. Maka selamatkan diri-diri kalian dari azab neraka dipanggil satu persatu ihanifidina azani Allah wa iyyakum ya bani hashim anqidu anfusakum minan nar wahai bani hashim selamatkan diri-diri kalian dari api neraka ya bani muttalib anqidu anfusakum minan nar Selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Satu persatu dari kabilah Quraisy dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam diingatkan bahwasanya nanti di yaumul kiamah ada neraka, ada kebangkitan yang siap menyiksa mereka kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat dari adab neraka. Mendengar hal yang demikian, Ikhwanifidin azani Allah wa iyakum, mereka menganggap, ah tidak mungkin. Ya. Ya tasa'al, saling bertanya-tanya di antara mereka, Ikhwanifidin azani Allah wa iyakum. Wah, kamu yakin tidak kalau apa yang disampaikan ini benar? Padahal mukaddimahnya di awal apa? Sudah diminta oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau saya beritakan di balik bukit ini ada pasukan musuh. Yang hendak menyerang kalian. Percaya atau tidak? Mereka mengatakan percaya. Giliran disampaikan al-haq ikhanibidin azani Allah wa iyakum ragu. Yatasa'alun. Mereka bertanya-tanya, ngomong ke teman sebelahnya, ngomong yang sebelah kiri. Sampai akhirnya Abu Lahab ketika melihat kekacauan yang demikian, berdiri dan mengatakan kepada keponakannya, Suhqan tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami pada waktu ini? Ya. Didustakan oleh Abu Lahab. Sampai mendoakan kejelekan untuk Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'tana. Langsung turun di al azani ya Allahu wa iyakum. Khusus untuk Abu Lahab dan istrinya. Surat Tabbat diambil kalimat tabbat yada abi lahabi watab karena mengambil atau balasan dari doanya Abu Lahab kepada Nabi alaihi salatu wasallam dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan surat tabbat yada abi lahabi watab padahal Abu Lahab masih hidup langsung stempel dari Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab min ahlin nar nggak bakal mendapatkan hidayah ihanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu sikapnya kaum musyrikin ketika mendengarkan berita dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya kelak di yaumul kiamah ada yang namanya hari kebangkitan, ada hisab, ada neraka, ada surga dan jalan mendapatkannya adalah masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadah. Mereka bertanya-tanya bimbang, apa namanya bimbang, ragu, Ya, ah kayaknya tidak mungkin. Ah masa benar gimana pendapatmu? Kayaknya tidak mungkin. Kalau hemat saya, feeling saya tidak mungkin. Kalau sudah mati ya selesai, beres, tuntas. Gak ada lagi perhitungan sesudah mati. Nah, kata Sa'di rahimahullah ta'ala, Ay, anil khabaril azim, tentang berita besar. Alladhi tala fihi niza'uhum وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد di mana mereka kaum musyrikin ini apa namanya saling mendebat saling berselisih yang ujung-ujungnya mendustakan berita tadi ya kaget kemudian saling bertanya di antara mereka kesimpulannya semua pendapat tadi dengan perbedaan pendapat di kalangan kaum musyrikin kembali kepada satu mazhab yaitu mendustakan hari kebangkitan. Padahal berita yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berita adanya hari kiamat, berita adanya hari kebangkitan, berita adanya hisab adalah berita yang tidak diragukan kebenarannya sedikit pun. Ya. Berita yang tidak diragukan kebenarannya sedikit pun, betul-betul berita yang merupakan al-haq, kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Ya akan disebutkan dalam ayat ini atau dalam surat ini ikhwan azani Allahu wa iyyakum walakinnal mukadzibuna biliqa'i rabbihim la yu'minun akan tetapi para pendusta yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengimani atau mempercayai berita tadi walau ja'atuhum kullu ayatin berapapun banyak ayat yang datang kepada mereka. Keras kepala, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum. Gak mau membenarkan. Tidak mau mengimani. Tidak mau menerima kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam justru mendustakan. Padahal disampaikan kebenaran dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-buktinya yang tidak terbantahkan. Tetap saja mereka keras kepala Ya, nggak mau menerima ibadina azani Allahu wa iyyakum. Hatta yarawul al alim. Mereka baru percaya kalau langsung melihat dengan kepala mereka, dengan mata kepala mereka, azab yang pedih. Jadi mereka nggak percaya kalau nggak dilihat. Ya. Mereka nggak percaya ikan ibadina azani Allah wa iyyakum hanya sekedar berita. Sekalipun Nabi alaihi salatu wasallam yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka sebelumnya mengakui dan sepakat akan kejujuran ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka dustakan. Ini mental-mentalnya orang-orang kafir ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ragu dengan janji Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ragu dengan kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum maunya bukti langsung di depan mata mereka. Gitu ya. Katanya ada surga. Mana surganya? Saya ingin lihat. Kalau nggak kelihatan, tidak mau beriman. Ya. Mana katanya ada hari kebangkitan, adanya hari akhir, adanya hisab, adanya jaza, balasan dari amal perbuatan hamba yang dapat yang melakukan amal kebaikan dibalas dengan kebaikan, yang melakukan amal kejelekan dibalas dengan kejelekan. Mana buktinya? Coba diperlihatkan. Saya ingin lihat. Katanya ada alam barzakh, ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada fitnah kubur. Saya tidak percaya itu. Kenapa nggak kelihatan? Ya kalau anda tidak percaya, silahkan buktikan dengan mati dulu. Kalau anda masih hidup, ya nggak kelihatan dan itu ujiannya. Kalau semuanya nyata di depan mata, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, ya nggak ada hikmah diturunkannya. Syariat sebagai ujian untuk manusia, semuanya beriman, semuanya mukmin, semuanya masuk Surga wong kelihatan langsung ini surganya. Enggak ada yang lihat surga dan neraka kemudian ah enggak enak di surga, kedinginan, enak yang hangat-hangat sauna di neraka. Enggak ada ikhwan ya, fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khabar yang sahih melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak terlihat oleh kasat mata kita sebagai ujian mau beriman ataukah tidak. Allah menyebutkan berbagai macam akhbar ghaibiyah tentang perkara-perkara gaib ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum adanya syaitan, iblis yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki umur yang panjang. Ya. Umurnya itu sudah ribuan tahun. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum hidup sebelum diciptakannya Adam alaihi salam sampai detik ini masih melek seger waras. Ya, dan tidak henti-hentinya menyesatkan Bani Adam dari jalan yang lurus di sanifidina azani Allah wa iyakum punya bala tentara. Ya, yang mereka bisa melihat kita sementara kita nggak bisa melihat mereka. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya itu bisa melihat kalian umat manusia dalam keadaan kalian tidak bisa melihat mereka dalam wujud asli. Kalau ada penampakan-penampakan di khanifidina azani Allah wa iyyakum itu wujud palsu. Ya. Bukan wujud aslinya jin. Dan kita nggak bisa melihat wujud asli mereka ikan ya, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Nasnya jelas, tegas. Kan gitu ya. Ada saja di antara kaum mukminin yang muslim sebenarnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum meragukan, kemudian mengatakan, "Ah, enggak, setan itu enggak ada." Ya. Itu hanya penggambaran tentang ajakan, dorongan kepada kejelekan. Wujudnya enggak ada itu. Tidak mungkin. Siapa yang bisa bertahan hidup sampai ribuan tahun lamanya? Kalaupun ada, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Duduk manis saja di rumah. Jangankan duduk manis, duduk pun nggak bisa. Geletak. Nggak bisa. Iya tuh, lihat tuh. Fulan, Alan yang usianya lebih dari 100 tahun, 114, 113. Reot, suruh main bola nggak bisa. Ya. Pakai akalnya ya ini bidina Allahu wa iyakum. Yang kayak gini saja ditolak, apalagi yang lebih besar. Allah wa iyakum. Nanti umat manusia ketika meninggal dunia ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ya lebih-lebih ditentang oleh mereka. Ah, nggak masuk akal, nggak mungkin. Ya, saya nggak yakin adanya berita seperti itu. Kenapa? Saya taruh rekaman di kuburan pemakaman ayah saya. Seminggu kemudian saya datang, saya gali ulang, Tetap aja itu dua kali satu ukurannya, nggak berubah, nggak menyempit lantaran dihimpit dikarenakan apa namanya termasuk orang-orang yang banyak dosanya atau semakin luas sejauh mata memandang. Lah kalau sejauh mata memandang lah tabrakan satu sama lain antara kuburan-kuburan yang ada. Ya. Yang Anda lihat itu dunia. Sementara yang sudah mati sudah tidak lagi di alam dunia. Mereka berpindah ke alam barzakh wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik mereka ada alam barzakh. Sesudah alam dunia ada alam barzakh, tempat menanti sampai datangnya hari kebangkitan, sampai datangnya hari kiamat. Ya. Kalau Anda belum percaya juga dengan khabar ini, mati dulu. Ya, kalau nggak percaya silahkan mati. Nah, di situ saya yakin 100% Anda akan melihat kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya yakin 100%. Ya, kalau nggak percaya buktikan. Ada yang mau buktikan? Andi, siap? Nah, eh, nah ini mental-mentalnya siapa? Orang-orang kafir. Kenapa mereka meragukan? Bertanya-tanya di antara mereka, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Ah, yakin tidak kalau ada hari kebangkitan? Ah, kayaknya tidak mungkin. Sampai akhirnya dari apa namanya saling bertanya di antara mereka menghasilkan satu kesimpulan didustakan. Kenapa? Mereka baru mau beriman kalau bisa dilihat langsung dengan kedua mata mereka. Itu orang kafir. Ya. Kalau di zaman dahulu ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mereka minta azab, menantang untuk didatangkan azab, didatangkan langsung kontan tunai di dunia ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekaligus ujian bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak diberikan azab ketika mereka di dunia Ya. Walaupun mereka menantang, mana katanya kalau orang kafir disiksa, mana katanya orang kafir itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan datangkan azab kepada kami sekarang juga, tak tunggu, nggak usah lama, GPL. Ya. Ya nggak terwujud kalau sekarang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Coba kalau zaman dahulu, langsung. Jadi pahami? Langsung. Seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi nggak boleh cari ikan pada hari Sabtu, dilanggar. Apa yang terjadi? Dirubah wujudnya Ikhwanifidin azani Allah wa aku menjadi kera dan babi. Langsung tunai. Itu sebelum umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala, keadaan kaum musyrikin yang semacam itu ikhwan azani Allah wa iyyakum itu sebagai peringatan kepada kita seorang muslim jangan sampai mengikuti langkah mereka. Mereka melakukan demikian karena mereka non muslim, mereka kafir, musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan sampai ada di kalangan kaum muslimin yang mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah salat lima waktu di masjid, puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, menunaikan zakat mal dan zakat fitrahnya, bahkan haji berkali-kali. wa iyyakum. Kemudian pola pikirnya sama seperti orang-orang kafir. Tidak mau beriman kalau tidak terlihat langsung dengan kedua matanya. Ya lebih mengedepankan logikanya, lebih mengedepankan akalnya daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Walihada qala kata Sa'di rahimahullah dan oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla sayalamun Summa kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui kebenaran berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ai kata beliau rahimahullah, saya alamuna nanti orang-orang kafir akan mengetahui idza nazala bihimul azab ma kanu bihi yukadzibun mereka akan mengetahui ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Kapan itu terjadi? Saat mereka melihat secara langsung dengan kedua mata mereka azab yang pedih yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hari itu tiba, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum mereka tidak lagi diterima taubatnya tidak lagi bisa dikembalikan ke dunia untuk beramal berubah menjadi orang yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalla ya hina yud'auna ila nari jahannam da'a yaitu pada saat ketika mereka diseret dengan paksa menuju neraka jahanam Ya, saat itulah baru mereka sadar ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa yuqalu lahum dan dikatakan kepada mereka para malaikat yang menyeret ahlun nar untuk dimasukkan ke dalam neraka ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum mengatakan hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini loh neraka yang dulu kalian dustakan. Ya. Yang Rasul alaihi salatu wasallam bersabda di hadapan kalian, "Anqidhu anfusakum minan nar." Anqidhu anfusakum. Ya, selamatkan diri-diri kalian dari neraka, jaga diri-diri kalian dari azab neraka, dikarenakan aku tidak memiliki kemampuan, kekuatan, kekuasaan untuk membela kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, هكذا ikhani في azani allahu wa iyakum. Tentunya apa yang disampaikan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang keterangan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dari permulaan surat An-Naba yang menggambarkan pola pikirnya orang-orang kafir ya dan hukuman bagi mereka ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum di mana mereka akan menjumpai kebenaran berita dari Nabi alaihi salatu wasallam pada saat yang sudah sangat terlambat. Ya. Mereka melihat kebenaran ketika waktunya sudah terlambat. Sudah bukan lagi waktu beramal, waktunya untuk dihisab. Nanti di yaumul qiyamah azani Allah wa iyyakum. Sebagai seorang mukmin yang baik, kita tentunya harus berhati-hati. Jangan sampai mengikuti pola pikirnya orang-orang kafir. Nah, dari sini ikhwan azani Allah wa iyyakum bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, innal kuffar yungkirunal ba'da. Dari sini menunjukkan kepada kita faedah yang pertama bahwasanya orang-orang kafir mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Ini prinsipnya orang kafir ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan barang siapa yang meyakini keyakinan ini beranggapan bahwasanya hari kiamat tidak ada, beranggapan bahwasanya hari kebangkitan itu tidak ada, tidak ada jaza, tidak ada hisab, tidak ada surga dan neraka, maka dia bisa dikafirkan ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Masa ada Ustaz Muslim kok enggak beriman dengan adanya hari kebangkitan? Jawabannya ada. Kok bisa Ustaz? Iya, walaupun modelnya berbeda. Seperti apa Ustaz? Dicontohkan ikan ibidina azani Allah wa iyakum seperti ahlul kalam wal mutafalsifah ya, ahlul kalam mereka mengingkari ke, eh, apa namanya adanya hari kebangkitan, tapi tidak seperti versinya orang-orang kafir. Kalau orang kafir mengatakan tidak ada yang namanya kebangkitan itu, kalau sudah mati ya selesai, kan gitu ya. Kalau mereka ahlul kalam punya pendapat ikhwanifidina azani allahu wa iyakum, ya. Kebangkitan ada. Hanya saja Nanti di yaumul kiamah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan ruhnya saja, bukan jasad. Dan Allah akan menempatkan ruh tadi pada jasad-jasad yang baru. Bukan jasad yang dulu pernah diciptakan di dunia. Jadi menurut mereka alul kalam contoh ya, kita ambil contoh misalkan Andi mati. Jangan takut Andi, sudah kepastian Ya, saya nggak mendoakan. Ya, Andi yang saat ini ya, untuk melihat dengan masya Allah wajah yang rupawan. Ya, Akhuna Andi, ya jasad yang ini. ya dengan postur tubuh yang seperti ini, dengan senyuman yang imut seperti ini, ya. ikhwanifidina azani ya Allah wa iyyakum. Ketika mati, hancur, ya bersatu dengan tanah ikhwanifidina ya azani ya Allah wa iyyakum. dimakan oleh ulat di kuburan Nanti pada hari kiamat yang dibangkitkan itu bukan jasadnya Andi yang sekarang, tapi ruhnya Andi saja. Ruhnya Andi nongol, kemudian dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan jasad baru. Tubuh yang baru, kemudian ruhnya Andi tadi dimasukkan dalam jasad yang baru, bukan jasadnya yang sekarang. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Ahlul Kalam. Apakah pendapat ini benar? Yakin tak? Bener apa ndak ini? Loh kok ragu antum? Waduh. Tadi kan sudah dikasih tahu, ilmu itu dibangun di atas keyakinan, jangan ragu. Nah, sebentar. Oh, tak kira. Sudah kan? Sudah. Mau adzan dulu? Ya, adzan dulu. Ya, untuk pikirkan baik-baik. Itu benar apa enggak kira-kira? Adzan dulu. Naam. Terkait dengan pendapatnya Ahlul Kalam wal Mutafalsifah yang mengatakan bahwasanya hari kebangkitan itu ada hanya saja yang dibangkitkan yang dibangkitkan nanti adalah ruhnya dan Allah akan menciptakan jasad yang baru bukan jasad yang dulu pernah diciptakan di dunia ikhwan fillah wa iyyakum ini merupakan pendapat yang batil pendapat yang batil. Hanya saja belum sampai pada tingkatan dikafirkan. Kalau yang dikatakan kafir dalam ayat ini, sanifidin azani Allah wa iyakum, yang betul-betul mengingkari tidak ada hari kebangkitan sama sekali. Ya. Ini kafir, jelas. Adapun pendapatnya ahlul kalam wal sifah belum sampai tingkatan dikafirkan. Karena mereka masih mengimani kalau kebangkitan itu ada. Hanya saja cara berimannya yang salah. Bagaimana cara beriman yang benar? Beriman kepada hari kebangkitan di Khanifidina Azani Allah wa iyakum yang benar berdasarkan nas-nas dalil yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kita beriman bahwasanya nanti di yaumul kiamah Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan ruh dan jasad yang dulu pernah diciptakan di dunia. Tuh, kenapa Ustaz? Bukan jasad yang baru seperti pendapatnya Ahlul Kalam, casing yang baru, tidak. Nanti yang dibangkitkan adalah jasad yang dulu pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hancur dalam tanah dimakan ulat. Allah wa iyyakum. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin Dalam surat Yasin ayat yang ke-78 sampai ayat yang ke-79. Kata Allah Subhanahu wa taala Ya, disebutkan tentang ucapannya orang-orang kafir, kaum musyrikin yang menentang hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim." Orang kafir tadi berkata, "May yuhyil 'idam?" Siapa yang menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur menyatu dengan tanah? Berarti mereka beranggapan apa? Yang dibangkitkan itu jasad yang dulu ada. Kan gitu ya? Yang sudah hancur menjadi tulang belulang bahkan menyatu tidak ada wujudnya. Kalau mungkin usia pemakamannya baru sebulan begitu masih ada bekas-bekasnya ya. Nah, yang sudah ratusan tahun kuburan kuno. Kan azani Allah wa iyyakum. Itu sudah nggak kelihatan lagi. Kan gitu ya. Lah itu yang yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kafir menganggap mustahil mayyuhyil ibama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah menyatu dengan tanah yang usianya sudah ratusan tahun, belum lagi kalau ditumpuk lagi kuburannya, belum lagi yang dikuburkan secara massal. Ya. Itu kan nanti tercampur nantinya itu. Ada tulangnya si fulan, lengannya si alan, kakinya si fulan, dan seterusnya campur jadi satu, menyatu jadi tanah, sudah bingung nanti cara menciptakannya, menghidupkan kembali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah ucapan mereka, Isani bidin azani Allah wa iyakum, Kul, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam yang akan menghidupkannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang yang dulu menciptakannya. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menghidupkan kembali? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli khalqin alim dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semua ciptaannya. Tidak bakal tertukar. Walaupun dipisah-pisah. Jasadnya Ihsanifidin azani Allah wa iyakum dibuang ke tengah lautan. Dimakan oleh ikan. Tak berwujud Ihsanifidin azani Allah wa iyakum. Allah akan menghidupkan kembali. Utuh seperti semula. Nah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? tapi Ini faedah yang pertama ya, fitnah fillah azani Allah wa iyyaku. Faedah yang kedua. Wujubul iman bil ba'thi. Wajibnya beriman dengan adanya hari kebangkitan. Dan ini termasuk bagian dari arkanul iman. Termasuk bagian dari arkanul iman, yaitu rukun yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan adanya hari kiamat, hari akhir. Dan disebutkan oleh para ulama di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala termasuk rangkaian al-iman bil yaumil akhir, rangkaian mengimani adanya hari akhir al-iman bima yakun ba'dal maut mengimani segala sesuatu dari peristiwa yang diberitakan akan dialami oleh setiap hamba sesudah kematiannya. Semuanya dalam rangkaian aliman bil yaumil akhir. Berita ketika bagaimana proses dicabutnya nyawa setiap hamba ikhanifidina azani Allah wa iyakum kemudian diangkat ke langit kalau hamba yang soleh akan diterima, dibukakan pintu-pintu langit di azani Allah wa iyakum. Kalau dia hamba yang apa namanya penuh dengan dosa, tertutup pintu langit kemudian dilemparkan ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum kembali ke jasadnya. Kemudian berita bahwasanya mereka yang meninggal dunia setelah dikuburkan, dimakamkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan mendengarkan suara derap langkah dan sendal orang-orang yang mengantarkannya, menguburkannya ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum. Datang dua orang malaikat mendudukkan sang mayat tadi. Khanifidin azani Allah wa iyakum. Kemudian ditanya. Marabbuk. Madinuk. Waman nabiyuk. Siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. dari rincian-rincian yang lain khanifidin azani Allah wa iyakum yang pasti dialami oleh masing-masing dari kita semuanya termasuk dalam rangkaian al-iman bil yaumil akhir. Termasuk di antaranya beriman dengan adanya hari kebangkitan. Kalau seorang hamba beriman dengan adanya hari kebangkitan di sanibidina azani Allah wa iyakum, maka mengharuskan dirinya al-izdiyad bil a'mal as-salihah. Seorang yang betul-betul beriman dengan hari akhir, dengan adanya hari kebangkitan, akan membekali dirinya dengan bekal sebanyak-banyaknya. Dengan bekal amal soleh. Nah, jadi kalau orang beriman dengan hari kebangkitan, dia akan semangat menjalankan ketaatan sekecil apapun. Karena itu bekal baginya ikhwanifidin azani Allahu wa iyyakum. Orang yang beriman kepada hari kebangkitan ikhwanifidin azani Allahu wa iyyakum akan menganggap rendah tidak bergantung dengan kehidupan dunia. Karena dia tahu dunia itu hanya sementara ikhwanifidin azani Allahu wa iyyakum. Hanya ma'bar, tempat berlalu. Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam beliau bersabda ihadifidin azani Allahu wa iyakum mali walid dunya illa karakibin irtahala bisyajaratin fatarakahu atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Apa urusanku dengan dunia? Urusanku dengan dunia itu tidak lebih seperti seorang musafir yang tengah melakukan perjalanan. Kemudian istirahat, duduk, tidur di bawah naungan pohon. Setelah selesai hajatnya, dia akan meninggalkan pohon tadi. Tidak ada ceritanya ikhanifidin azani Allah wa iyakum seorang musafir yang melakukan perjalanan, istirahat di sebuah pohon, merasa nyaman di situ, kemudian bikin rumah. Tinggal di pohon tadi. Tidak ada. Dan tidak ada ceritanya ikhanibidina azani Allah wa iyyakum musafir yang sama melakukan perjalanan singgah untuk istirahat di bawah naungan pohon yang teduh ikhanibidina azani Allah wa iyyakum kemudian memboyong pulang pohonnya. Tidak ada ikhanibidina azani Allah wa iyyakum. Begitu pula dunia. Ya. Dunia adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dan di situ kita diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apa yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang cerdas adalah hamba-hamba yang mukmin yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang baik dan benar. Mereka akan memanfaatkan setiap waktunya, tenaganya, pikirannya, segala yang dia miliki khanifidina azani Allah wa iyakum dikerahkan untuk memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Adapun orang-orang yang kurang cerdas, itu kondisinya seperti tadi. Musafir yang singgah di sebuah pohon, ya nginep di pohon tadi, keenaan, bikin rumah di situ. Tidak balik-balik. Atau digotong pohonnya ikhani ibidin azani Allah wa iyyakum pulang ke rumah dan itu tidak mungkin. Ya. Hakala ikhani ibidin azani Allah wa iyyakum. Ali ibn Abi bin radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau pernah diminta ya, oleh murid-muridnya tabi'in dari kalangan ahlul Kufah mereka berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Aba Turab, sif lana dunya." Wahai Abu Turab, tolong ceritakan kepada kami apa pendapatmu tentang kehidupan dunia. Katanya Ali, "Util am uksir?" Mau dijabarkan panjang lebar atau ringkas saja? Mereka mengatakan bal tuksir yang ringkas-ringkas saja. Katanya Ali radhiyallahu taala anhu wa arda ad-dunya halaluha hisab wa haramuha nar. Ringkas. Soalnya diminta ringkas. Ali mengatakan, "Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha an-nar." Dunia itu yang engkau dapatkan dengan cara yang halal akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala Hisabnya apa? Min aina tasabahu wa fima anfaqa. Dari mana kamu dapatkan harta ini? Untuk apa kamu pergunakan harta tersebut? Ditanya. Ya, semua harta kita mau itu sepeda motor, mobil, kendaraan, rumah, tempat tinggal, pakaian, kekuatan, kesehatan, waktu luang, mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan dan semua dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan harta yang kita miliki ditanya, dari mana engkau dapatkan? Ya. Kamu jadi gemuk, ini makan apa? Apakah dari harta yang halal atau harta yang haram? Ditanya. Ya. Itu yang halalnya, yang jelas-jelas halal, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda, itu akan dihisab ribet. Wa haramuhan nar. Yang haramnya neraka balasannya ihanibidina Allah wa itu hakikat dunia tinggal kita memilih mau ribet nanti di yaumul kiamah atau mau simple ihanibidina azani Allah wa iyyakum karenanya orang-orang yang fukara yang meninggal dunia di atas keimanan itu mendahului agnia nanti di yaumul kiamah karena mereka nggak ada yang dihisap apa yang dihisap hartanya sedikit. Lah kalau hartanya banyak, ya, yang omsetnya sampai triliunan, miliaran, masya Allah, setiap rupiahnya akan ditanya. Ya, Bulan, hari ini penghasilanmu 25 juta. Dari mana kamu dapatkan 25 juta tadi? Untuk apa? Jawab, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, kalau seorang yang fakir, santai. Sedikit hisapnya, mudah, lolos. Allahu wa iyyakum. Untuk sisi ini, seorang yang fakir, yang mukmin lebih unggul. Ya, lebih unggul Allahu wa iyyakum. Dan kita bisa menyikapi dunia sebagaimana mestinya menganggap dunia itu seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mata hanya perhiasan semata memang indah memukau tapi itu bukan sesuatu yang engkau butuhkan sesungguhnya hanya pemanis saja ya kan, Allahu wa iyakum didapatkan kalau kita betul-betul beriman dengan adanya hari kebangkitan kalau ada mukmin muslim sunni salafi min ahli sunnati wal jamaah. Kemudian keranjingan dunia sebenarnya saat itu dia lalai tentang adanya hari kebangkitan. Seorang yang betul-betul beriman dengan adanya hari kebangkitan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum akan qasrul amal, pendek angan-angannya tentang dunia, enggak muluk-muluk. Sebaliknya, yang lalai dari adanya kebangkitan di sana Ibn Azani Allah wa iyakum angan-angannya panjang jauh melampaui ajalnya. Ya. Yang dipikirkan itu apa? Nanti saya harus sukses. Umur 30 tahun setidaknya sudah mendirikan perusahaan yang berdiri sendiri. Terlepas dari nama besar ayah maupun keluarga omset yang didapatkan setidaknya sekian M. Nanti dalam angan-angannya itu disusun. Ya. Di Villa Jojoran satu istri pertama. Ya, nanti di Jalan Mojo istri kedua. Di daerah Dharma Husada istri ketiga. Istri keempat menganti. Lo kok nyempal sendiri? Ya biar jalan-jalan, Pak. -jalan, Kemudian istri yang pertama nanti rumahnya mewah, tiga lantai. Kendaraannya Toyota Fortuner. Ya, yang terbaru. Istri yang kedua cukup satu lantai, tapi punya basement ke bawah sampai tiga lantai. Kendaraannya Hammer. Ya, nomor dua soalnya. Jadi pilih Hammer H2. Ya, Istri yang ketiga, oh memang tidak ke atas, tidak ke bawah bangunannya. Ya, cukup satu lantai, tapi luasnya setengah hektar. Ya. Kendaraannya ya yang ini yang yang ini sederhana soalnya adanya habis di rumah yang gedenya setengah hektar. Terus apa kendaraannya? Ya cukup Toyota Innova lah tahun 2004. Ya, itu yang dipakai ke pasar. Kalau ke mertua, ya Toyota Camry. Istri yang keempat, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Wah, tenang. Rumah nggak saya kasih. Apartemen tujuh lantai. Ya. Mobil terserah, dipikirkan dulu. Ini semuanya apa ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum? Angan-angan yang panjang, yang kalau dikalkulasi umurnya belum tentu dapat. Ya, belum tentu dapat istri yang pertama, dapat satu aja, masya Allah, ya dia. Ya lah. Mau mimpi dapat dua, mimpi dapat tiga, mimpi dapat empat. Dengan mimpinya yang Masya Allah. Luar biasa seperti tadi. Ya Allahu wa iyakum. Ini biasa dihembuskan oleh syaitan la'anahullah untuk apa? Supaya lalai dengan adanya hari kebangkitan. Kalau lalai dengan adanya hari kebangkitan, malas beramal, lupa dengan ketaatan. Akhirnya apa? sibuk mengejar dunia ya kan, ikhanifidina Allah wa iyakum. Prinsipnya hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Kalau kemarin yang masuk uangnya cuma 100 ribu, maka hari ini 150 ribu. Besok harus 200 ribu. Lusa 300 ribu. Pekan depan 1 juta. Bulan depan 5 juta. Ya. Tahun depan nikah. Yang dia Naam, hakada ikhadi fidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Sehingga hal-hal yang seperti ini yang terkadang muncul dalam diri kita ikhadi fidina azani Allahu wa iyyakum. Gairah untuk mendapatkan dunia, ambisi yang begitu membaca. Ya, begitu membara untuk mendapatkan dunia azani Allah wa iyakum sampai dia berdoa di setiap sujudnya pada waktu sahur azani Allah wa iyakum ya Allah jadikanlah dunia ada dalam genggamanku jangan di hatiku baik doanya ya tapi mimpinya seperti tadi azani Allah wa iyakum yang menyebabkan dia lalai dari ketaatan yang menyebabkan dia mengenyampingkan sesuatu yang seharusnya menjadi prioritas. Apa prioritasnya? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dalam benaknya dia mengatakan, ah itu belakangan. Itu nanti kalau umur saya sudah 55 tahun, waktunya pensiun baru saatnya belajar. Iya, kalau nyampe usianya 55 tahun. Lah kalau nggak nyampe, azani Allah wa Semua problem, semua muskilah, semua masalah yang dihadapi oleh seorang muslim azani Allah wa terkait dengan urusan dunianya seringkalinya muncul karena dia lupa dengan adanya hari kebangkitan. Ya. Dirudung dengan kegalauan tingkat dewa. Ya wa iyakum. Masalah-masalah himpitan ekonomi membuat kepalanya pecah. Waduh gimana ini harga semakin naik. Waduh gimana ini keputusan pemerintah menyulitkan terus. Waduh gimana ini kayaknya hidup semakin lama semakin berat Ya, semuanya dianggap berat ikhwan fillah azani Allah wa iyakum Dia lupa dengan hari kebangkitan ikhwan fillah azani Allah wa iyakum Lupa dengan pesannya Ali bin Abi Thalib bin radhiyallahu taala anhu wa arda. nah Lupa dengan hakikat dunia ikhwan fillah azani Allah wa iyakum Mukmin yang baik yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan adanya hari kebangkitan, santai hidupnya. Kalau dapat yang lapang, bersyukur. Kalau diuji dengan kesempitan, ya sabar. Selesai. Gampang toh? Ngomong gampang Ustaz, tapi prakteknya susah. Nah, saya setuju kalau itu. Yani bidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami? Tayyib. yang ikhani bidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil untuk ayat yang pertama sampai ayat yang kelima berdasarkan e, penjelasan dari Fadilatul Syekh Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang keenam dan seterusnya ini apa namanya? bukti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita yang menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Ya, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. 10 ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang yang sebagai bukti bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Jawaban bagi mereka-mereka yang masih meragukan adanya hari kebangkitan di Hanifidina azani Allahu wa iyyaku Yang insyaallah taala pada pertemuannya akan datang. Nah, nantikan waktunya. Tapi Ada satu pertanyaan, Masya Allah. Tapi Uh, eh, kami memiliki saudari akhwat yang belum menikah. Alhamdulillah diberi nikmat untuk mengenal dakwah sunnah. Akan tetapi ingin hadir di majelis taklim. Namun harus menempuh lokasi taklim dengan kendaraan umum. Semisal angkot dan lain-lain. Dalam keadaan tidak ada mahram yang mengantar. Bagaimana mengkompromikan antara menjaga hijab dengan kewajiban talabul ilm. Ditambah jika hadir dalam majelis ilmu ada banyak fadilah dan keutamaan. Mohon arahannya. Tayyib. Dalam hal ini, Khanifidin Azani Allahu Ayyakum. <clears throat> Memang menghadiri majelis ilmu secara langsung. Hadir di majelis ilmu ya. Secara langsung, fadilahnya jauh lebih besar. Lebih mulia. Lebih utama. Dibandingkan yang mengikuti streaming. Atau yang mendengarkan kajian melalui rekaman. Khanifidin Azani Allahu Ayyakum. nam ini khair. Bagaimana kalau untuk seorang akhwat? Ya, yang ingin mendapatkan keutamaan tadi, namun tidak ada mahram yang mengantar ke lokasi ilmu, mau tidak mau naik angkot. Apa yang harus dia lakukan? Allah wa iyyakum. Di sini ada beberapa solusi. Ya. Ada beberapa solusi Allah wa iyyakum. Sebelum disampaikan solusinya, ya, sebelum disampaikan solusinya, saya nasihatkan kepada akhwat ini dan yang semisal dengannya yang menghadapi problem yang sama azani Allah wa iyakum kalau tidak memungkinkan hadir di majelis ilmu lantaran tidak ada mahram yang mengantar jangan nekat hadir ke majelis ilmu dengan naik angkot dan semisalnya karena di situ mambaul fitan Ya, di situ bisa menimbulkan fitnah yang luar biasa dahsyat. Keluarnya seorang wanita dari rumahnya itu sudah cukup sebagai fitnah, apalagi harus naik angkot. Gak ada jaminan kalau penumpang itu semuanya perempuan. Ustadz, saya naik dari depan gang rumah saya itu semuanya perempuan Ustadz. Dan saya kenal semua. Ya saat itu. Perjalanan berapa meter? 100 meter kemudian turun. Masuk Andi. Ya. Dan seterusnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Enggak ada jaminan. Terus bagaimana Ustaz dengan menghadiri kajian ilmu yang keutamanya lebih besar, lebih afdol kalau langsung hadir di majelis ilmu? Naam, tapi kaidah yang perlu diperhatikan dalam syariat ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Seperti dalam kasus ini, mafsadahnya apa? Timbul fitnah. Fitnahnya ini bukan hanya fitnah untuk sang akhwat, bukan fitnah untuk muslimah tadi, tapi fitnah untuk muslimahnya dan fitnah untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Radius fitnahnya ini bukan hanya untuk dia saja, tapi radiusnya itu bisa sampai 100 km bahkan lebih. Allahu wa iyyakum. Ya, antum bisa bayangkan bagaimana para bujangan-bujangan walaupun dia di tempat yang mulia di masjid melihat akhwat berjalan dari gang sana sendirian ya dilihat akhwat siapa itu ya adiknya siapa itu waduh Tuh gitu kan? Anda melihat gimana senyumnya Akhuna ini. Itu jawaban ikhwanifidina azani ya Allah wa iyyakum. Yang fitnah bukan hanya dia, tapi orang lain pun juga terfitnah dan itu berbahaya ikhwanifidina azani ya Allah wa iyyakum. Apalagi di zaman sekarang yang mana rasa malu fillah azani ya Allah wa iyyakum semakin lama semakin terkikis dari hatinya kaum muslimin dan muslimah. Ya. Sampai pada tingkatan dicabut Allah wa iyyakum Sudah terlalu banyak kejadian-kejadian yang memilukan dan memalukan. Allah wa iyyakum. Tidak perlu saya sebutkan. Jadi dipahami Nah, sehingga daripada terhindar dari fitnah. Yang fitnah ini bisa apa namanya mengenai sang muslimah tadi dan mengenai orang-orang lain di khanifidina azani Allah wa iyyakum ini harus lebih diprioritaskan untuk ditinggalkan. Ya, daripada ingin mendapatkan keutamaan hadir secara langsung di majelis ilmu. Kalau memang memungkinkan tanpa timbul fitnah, tafadhol mashkuro monggo. Dan itu sebuah keutamaan. Kalau tidak memungkinkan, jauhkan diri dari fitnah sejauh-jauhnya. Jangan sekali-kali bermain api. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tayyib. Nah, dan untuk zaman sekarang, ini Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum semakin dipermudah. Bahkan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu yang sifatnya doruri. Ilmu yang sifatnya fardu ain yang harus diketahui. Ya, zaman sekarang semuanya sudah ada rekamannya ya toh? tentang apa namanya gajian tentang tata cara sholat kemudian kitab-kitab para ulama tentang pembahasan tentang zakat dan semisalnya rinjanya-rinjanya komplit dengan ibadin azani Allahu wa iyyaku jadi kami tapi Anu Ustaz, saya nggak ada saudara laki-laki atau mahram yang bisa mengantar. Juga nggak ada rekamannya. Minta nomor akhwat yang lain. Kalau ada pertanyaan, titipkan pertanyaan. Ya, kepada ummahat atau akhwat yang memungkinkan untuk hadir di majelis ilmu tanpa menimbulkan fitnah. Itu sudah perkara yang gampang. wa Bersabar. Ya. Dan solusinya segeralah mencari pasangan yang soleh. Ya, itu solusinya supaya terbebas ya supaya antum mendapatkan keutamaan hadir di majelis ilmu naam aman dari fitnah ketika keluar rumah karena didampingi dengan suami yang baik agamanya maka segeralah menikah carilah pasangan hidup yang baik agamanya jangan menitik beratkan pada tampan rupawan memperbaiki keturunan Ustaz Ya, saya pas-pasan, kalau dapat yang pas-pasan, nanti anak saya juga pas-pasan. Kasihan. Ya, ya, supaya sedap dipandang lah Ustaz. Ya, boleh-boleh saja. Ya, banyak di kalangan salafiyin yang baik akhlaknya juga tampan wajahnya. Ya, saya nggak menawarkan diri loh ya. Hakada ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Segeralah menikah. Dan ini bukti ya, hikmah yang besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada syabab untuk segera menikah. Ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj fa innahu ahsanu lil farji eh, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Hakada ikhani fi dinina wa iyyakum. Sehingga arahan saya, nasihat saya untuk kasus yang semacam ini, khinifidina azani Allah wa iyakum, kalau tidak memungkinkan, tidak ada mahram yang mengantar, duduk manis di rumah, dengarkan streamingnya, dengarkan rekamannya. Kalau ada muskilah-muskilah yang ingin ditanyakan, titip pesan melalui yang hadir. Selesai. Sabar. Khinifidina azani Allah wa iyakum. Solusinya, segeralah menikah dengan pemuda muslim yang baik agamanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.